Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita yang berikutnya masih mengenai penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimatullah alaih yaitu penjelasan mengenai pembebanan syariat ini. Bahwasanya hukum asalnya na barakallahu fikum pembebanan syariat ini sifatnya umum. Sifatnya umum kecuali yang dikecualikan karena ada udur atau karena ada mani faktor yang menghalanginya. Naam. Qala al-muallif asbahullah wa qawluhu wal mu'minuna fi khitabillah. Itu kan? Naam. Mafhumu dzalika annal kafira la yadkhul. Yang dipahami di situ bahwasanya orang kafir enggak masuk, enggak masuk dalam pembebanan syariat atau tidak masuk dalam apa? pembicaraan syariat. Itu yang dipahami tapi ya. Lakin akan tapi bayan al-muallif rahimahullah ba'da hadha. Muallif menjelaskan setelah ucapan tersebut anna hadzal mafhum ghairu murad. Anna hadzal mafhuma ghairu murad. Bahwasanya yang dipahami ini bukan yang diinginkan. Faqala wal kafiruna fil khitabi dakhalu. Bahkan orang kafir pun juga masuk dalam khitab pembicaraan syariat tersebut. Sehingga aslinya mereka disuruh juga tuh aslinya, cuman mereka kufur. Paham ya? Cuman mereka kufur. Wa hadhil mas'alatu mukhtalafun fiha dan permasalahan ini diperselisihkan. Faminhum man yaqul di antara mereka ada yang mengatakan innal kafira ghairu dakhilin fil khitab. Orang kafir itu enggak masuk dalam pembicaraan syariat tersebut. Dalam artian tidak masuk dalam pembebanan syariat tersebut. Di annaka la taqulu lil kafir salli au zakki au tawaddha karena sesungguhnya kamu tidak akan mengatakan pada orang kafir, "Salatlah kamu, zakat kamu, eh, wudhu sana." Enggak enggak pernah kan kita ngomong orang kafir seperti itu. Wa inna mataqululahu tapi yang pertama kali kamu ucapkan kepada dia adalah aslim. Nah, eh, nah ya kan? Aslim maksudnya apa? Masuk lah. Ya, Pak. Fahum lam nam Fahum lam yadkhulu fil khitab, maka mereka belum masuk dalam pembicaraan syariat tersebut atau pembebanan syariat. Fahum yukhatabuna fil asal. Namun pada asalnya mereka itu diajak bicara pada asalnya. Maksudnya itu diajak bicara dengan pembebanan syariatnya aslinya. Maksudnya ya, tetap diperintahkan untuk menjalankan syariatnya aslinya. Wahwal Islam yaitu Islam. Islam syariat. nah Wa ammal furu' fala yukhatabuna fiha. Adapun furu' cabang-cabangnya salat, zakat dan misalnya nah mereka tidak diajak bicara mengenai hal itu karena belum Islam itu loh ya, belum masuk Islam. Waswat namun yang benar huwa ma qalahu al-muallif rahimahullah annal kufara dakhiluna fil khitab. Yang tepat atau yang benar kata beliau bahwasanya orang kafir itu masuk dalam khitab tersebut, masuk dalam ajakan Naam barakallahu fikum untuk mengerjakan syariat. Paham ya? Masuk dari pembicaraan tersebut. Wa in syi'ta fakul jika kamu mau ucapkanlah fi dzalika tafsil. Dalam masalah itu ada rincian. Jadi caranya gini. Orang kafir itu masuk enggak dalam Naam barakallahu fikum ajakan mengamalkan syariat ini. Kita katakan fi tafsil, dirinci. Nah itu kata beliau, in syi'ta fakul jika kamu mau ucapkanlah fi dzalika tafsil pada perkara tersebut ada rinciannya. Kita lihat rinciannya. Fa in aratta bidukhulihim fil khitab annahum yulzamuna bima dalla alaihi wa hum kuffar fa hadzal Maka jika yang engkau inginkan dengan masuknya mereka dalam khitab pembicaraan syariat dan ajakan untuk mengamalkan syariat bahwasanya maknanya adalah mereka yulzamun diharuskan bima dalla alaih dengan apa yang tunjukkan oleh syariat atau ajakan mengamalkan syariat tersebut wahum kufar dalam keadaan mereka masih kufar fahadallah ini enggak mungkin sekarang enggak mungkin kan kita datang ke gereja-gereja ngomong sholat kamu zakat kamu enggak mungkin kan tapi pertama kali masuklah Islam dulu ya enggak nah wa in aradta annahum yulzamuna biqada'ihi idza aslamu fala ini juga enggak benar jika yang kamu inginkan adalah bahwasanya mereka diharuskan diwajibkan untuk menggantikan seluruh kewajiban syariat apabila mereka masuk Islam juga nggak benar. Orang baru masuk Islam langsung langsung disuruh sholat yang dulu waktu kamu masih kafir diganti semuanya. Ya. Nah, dari sudah berapa kali puasa Ramadan yang seharusnya wajib waktu itu kamu tinggalkan ketika kafir diganti semuanya. Asli malah membebankan kan? Bukan itu yang diinginkan itu nggak masuk juga. Kalian? lihat. Wa in aradta annahum yu'aqabuna alaih fil akhirah fana'am. Tapi kalau yang engkau inginkan adalah bahwasanya mereka akan dihukum, mereka akan disiksa dengan sebab meninggalkan syariat di akhirat nanti. Naam. Maksudnya mereka sebabnya karena meninggalkan syariat di dunia tidak mau masuk Islam, nanti di akhirat mereka diadab, diikop, dihukum, benar enggak? Benar. Fasar al-kuffar la yadkhuluna fil khitab bil furu' fid dunya, ya enggak? Maka menjadilah orang-orang kafir itu tidak masuk dalam pembicaraan ajakan mengamalkan syariat ini dalam perkara-perkara cabang di dunia dunianya nggak masuk. Perkara-perkara cabang nggak masuk. Salat, zakat dan semisalnya untuk mereka nggak masuk. Islam dulu seharusnya, paham ya? Nah, fala naqulu lil kafir tawadda aw salli bal bal naqulu aslim. Kita tidak mengatakan kepada orang kafir, wudhulah kamu, sholat kamu. Bahkan akan tapi kita mengatakan kepada dia apa? Aslim, masuklah Islam. Karena kalau belum masuk Islam walaupun dia wudhu, salat pun enggak diterima. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Karena apa? Karena sebabnya apa? Sebabnya itu tadi kalau mereka kufur, walaupun mengamalkan amalan apa saja enggak diterima. Nyumbang sebanyak apapun hartanya enggak akan diterima juga amalannya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena sebabnya kekufuran tadi. Falau annahu tawaddoa wa lam yuslim lam yuqbal minhu. Kalau seandainya dia wudu kok dia belum masuk Islam, maka enggak terima darinya. qaulihi ta'ala dikarenakan firman Allah taala, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah." Sebabnya. Dan tidaklah ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkah mereka kecuali ini sebabnya Kecuali apa yang menghalangi? Annahum kafaru billah. Kecuali sebabnya karena mereka kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kanatin nafaqatu ma'a ta'addi naf'iha la tuqbal. Eh, maka apabila nafkah-nafkah saja bersamaan apa? Eh, bersamaan bisa Naam barakallahu fikum bisa tersebar manfaatnya itu ada enggak diterima? Fama dunaha min babil aula, maka yang di bawahnya lebih-lebih lagi enggak diterima. Ya kan? Nafkah-nafkah, infak, Eh, bantuan-bantuan itu ada yang manfaatnya menyeluruh itu kan istilahnya, manfaatnya lebih luas itu itu aja nggak diterima apalagi yang selain itu. Nah, fa'in aslam al kafiru fala yu'mar biqada'i ma fata min salatin ghairiha. Jika orang kafir tadi masuk Islam, maka tidak diperintahkan untuk mengulang untuk menunaikan apa yang terluputkan berupa sholat atau yang lainnya. Enggak perlu orang ulangi sholat lagi. Amin ya? Misalkan dia masuk Islamnya ketika sholat asar. Waktu asar masuk Islam. Nah, perlu nggak kita ngomong kamu tadi belum subuh, belum zuhur. Ganti subuh, ganti zuhur misalkan atau ganti semua surat yang kamu tinggalkan dulu. Perlu nggak itu? Nggak perlu. Nah, liqauli ta'ala dikarenakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul kafaru in yantahu yughfar lahum ma Katakanlah kepada orang-orang kafir, jika mereka mau bertobat dan menyudahi dalam artian mereka mau meninggalkan kekufuran, yughfar lahum niscaya akan diampuni untuk mereka ma qad salaf, apa-apa yang dia yang telah dilakukan waktu itu, yang telah lampau. Apa maksudnya ya? Wa minas sunnah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yu'mar lam ya'mar lam ya'mur man aslama bi qada'i ma fat. Dan di dalam dari as-sunnah juga dijelaskan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak merintahkan orang yang masuk Islam untuk menggantikan apa-apa yang telah terlewatkan ketika di masa-masa kekufuran. Balqala aslamta ala ma aslafta min khair. Sungguh engkau telah selamat terhadap apa yang telah engkau amalkan terdahulu. Naam, min khair berupa kebaikan. Maksudnya apa? Maksudnya kamu justru mendapatkan kebaikan. Eh, dan kamu telah selamat dari apa yang telah terdahulu kamu lakukan. Yang dulu sudah enggak diperintahkan untuk ulangi lagi istilahnya. Apa maksudnya ya? Naam barakallahu fikum. Fama fama fa'alahu min khairin fi ayyami kufrihi yusabu alaihi in aslam ya. Maka apa saja yang dia kerjakan berupa kebaikan ketika hari-hari kekufurannya itu, ketika dia masih kafir kok melakukan perbuatan kebaikan waktu itu, yusabu alaih justru akan diberi pahala ketika dia masuk Islam. Bayangkan itu. Wa matarakahu min wajibin la yu'mar biqada'ih. Dan apa saja yang dia tinggalkan berupa kewajiban ketika masih kafir, eh, la yu'mar biqada'ih, tidak terintahkan untuk mengulanginya. Wa ma fa'alahu min muharramin fala yu'aqab alaih bin aslam. Dan apa saja yang dia lakukan berupa perkara yang haram, tidak dihukum, tidak disiksa, eh, tidak diikop ya istilahnya tidak dihukum jika dia masuk Islam. Masya Allah. Maksudnya ya, nah barakallahu fikum. Kemudian nah barakallahu fikum habibakumullah. Wa madumna la na'muruhu bi fi'liha hala kufrih. Maka selama kita tidak merintahkan dia untuk mengerjakan enam solat ketika dia masih berada dalam kekufurannya, wala na'muruhu Demikian pula kita tidak merintahkan dia untuk mengulangi atau untuk mengerjakan solat menggantikan solat tadi idza aslama apabila dia masuk Islam. Famal faedah taujihil khitab ilaihim? Sekarang faedahnya apa? Kok kita nyuruh mereka? faedahnya apa kita nyuruh mereka, mengajak mereka untuk melawan syariat? Nah, buktinya ketika sudah masuk Islam, justru malah nggak suruh ganti sholatnya. Faedahnya apa itu istilahnya itu ya? Kalau seandainya itu berfaedah, misalnya sholat yang dulu mereka tinggalkan suruh mengulangi. Ya, suruh apa? Suruh menggantikan. Suruh menunaikan itu ya. Kita lihat. Kalau ulama rahimahumullah, para ulama berkata, al-faidatu nam kasratu iqabihim fil akhirah. Faedahnya adalah apa? Banyaknya hukuman mereka di akhirat. Ini kalau mereka nggak mau ya semakin banyak hukumannya di akhirat nanti. Nah, barakallahu fikum. Fabadalan min iqabihi ala annahu lam yashhad asyhadatain yu'aqab ala dzalik. Maka sebagai pengganti dari iqabnya tadi disebabkan karena apa? Dia belum bersyahadat dengan dua syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Yu'aqab ala dzalik, maka dia akan dihukum disebabkan perbuatan tersebut. Wa ala ghairihi dan juga nah dihukum atas atas yang lainnya minta kisalah wazakah berupa karena meninggalkan salat meninggalkan zakat wa baqiyatil wajibat dan juga meninggalkan kewajiban-kewajiban yang ada fasaratul faidatu maka menjadilah faedahnya tujuannya apa min dukhulihim fil khitab memasukkan mereka dalam pembicaraan syariat ini atau ajakan untuk mengamalkan syariat ini ziyadatu uqubatihim ada ziyadatu uqubatihim ada tambahan hukuman-hukuman mereka fil akhirah di akhirat nanti Wa dalilu qauli wa dalil dzalik ta'ala dan dalilnya mengenai hal tersebut adalah firman Allah taala illa ashabal yamin kecuali orang-orang yang berada di nasisi kanan. Maksudnya orang yang selamat ya. Fi jannatin yatasaalun berada di surga-surga mereka saling yatasaalun, saling bertanya, saling bicara. Nah, tentang apa? Alil mujrimin. pertanyaan mereka tentang keadaan mujrimin. Bagaimana orang-orang mujrimin ini? Bagaimana orang kafir? Ma kekum bisaqar? Apa yang menjerumuskan kalian masuk dalam neraka sakor? Apa jawabannya? Kalau lam nakum minal musallin. Mereka mengatakan, dulu kami bukan termasuk orang yang salat. Ini, ini kan mereka menyesalkan mereka orang kafir ini. Walam naku nut'imul miskin dan dulu kami bukan orang yang memberikan makan orang miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin dan dahulu kami justru na barakallahu fikum membincang-bincangkan ayat-ayat Allah Taala bersama orang-orang yang membincang-bincangkan. Maksudnya mengejek mengolok-olok itu. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dan dahulu kami justru mendustakan hari kebangkitan, atau hari kiamat. Hatta atana yakin hingga datang kepada kami al-yakin. Al-yakin maksudnya al-maut, hingga mati. Jadi mereka kan berarti apa? Kufur kan istilahnya. Nah, semakin ditambah. Fahadi arba'atu asbabin lidukhulihim finnar. Ini empat sebab yang menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka. Al-awwal yang pertama, lam nakum minal musallin. Yang pertama adalah karena bukan termasuk orang-orang yang salat. Asan yang kedua, lam naku nut'imul miskin. Yang kedua adalah karena bukan termasuk orang yang memberi makan orang miskin. asalis yang ketiga, na barakallahu fikum kunna nakhudhu ma'al khaidin. Adalah termasuk orang-orang yang mengolok-olok atau mengejek ayat-ayat Allah Taala bersama orang-orang yang mengejek. Ar-rabi' yang keempat, kunna nukadzibu biyaumiddin karena mendustakan hari kiamat. Eh, mendustakan akan keberadaan hari kiamat. Nah, barakallahu fikum. Fa salasatun minha, maka tiga yang diantara empat sebab tersebut qad taqulu innaha usul. Bisa jadi dikatakan engkau katakan itu adalah usul, kalimat yang sangat dasar dan pokok. Lakin qauluhum akan tapi ucapan mereka lam nakunut miskin Eh, kami bukan termasuk orang-orang yang memberikan makan orang miskin. Hadi laysat minal usul ini bukan termasuk usul. Memberi makan orang miskin kan tambahan aja. Nah. Wa ma'a dzalik zakaru annaha min asbab dukhul minar. Bersamaan dengan itu mereka menyebutkan bahwasanya itu termasuk sebab masuknya mereka dalam neraka padahal perkara furu. <coughs> Walaula anna li adam it'amihimul miskin asaran kalau seandainya perbuatan mereka tidak memberi makan orang miskin itu enggak ada pengaruhnya, lakana qaulahu lahuwan. Lakana qaulahu lahuwan. Niscaya lakana qauluhu lahuwan. Niscaya ucapan itu dianggap sia-sia. La faidata minhu, tidak ada faedahnya. Wala yumkin an yu'ta biwasmin biwasmin rutiba alaihi al wa huwa la yu'athir fi. Dan tidak mungkin eh, didatangkan sebuah sifat kemudian diakibatkan Nah barakallahu fikum kemudian diiringi dengan apa? Iqab itu sebuah hukuman dalam keadaan itu nggak ada pengaruhnya. Ya. Dihukum dijadikan itu adalah sebab dapat hukuman karena ada pengaruhnya itu loh, mempengaruhi. Paham ya? Enggak memberi makan orang miskin tadi. Idan jika demikian fahum yu'aqabuna ala furu'is syariah maka mereka pun juga diikob dan dihukum. Nah, barakallahu fikum di atas apa cabang-cabang syariat yang mereka tinggalkan wa hadahu wal maqsud dan ini yang diinginkan wa dalil dzalika minan nadar wal qiyas dan dalil mengenai hal tersebut. Nah, barakallahu fikum berupa penelitian dan juga qiyas atau minan nazar dari dalil Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah dan qiyas dan juga qiyas annahu idza kana al-mu'min yu'aqab ala tarkil furu' fal kafir min babi aula. Maksudnya bahwasanya apabila orang mukmin saja itu pun dihukum kalau meninggalkan cabang-cabang keislaman, apalagi orang kafir terlebih-lebih lagi dihukum itu loh. Paham ya? Orang mukmin aja yang sudah mukmin aja kalau meninggalkan enam cabang-cabang syariat itu juga dihukum, apalagi orang kafir lebih-lebih dihukum juga. Apa maksudnya? Nah, subhanallah, wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.